semua. Menguatkan hati kita, menjadikan hati kita istiqomah di atas agamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih kita bersama kitab yang sangat berharga yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Sampai kita kepada ucapan beliau rahimahullah walakin yusanu anil anil dhununi al-kadibah. Kemudian kita lanjutkan Ucapan beliau rahimahullah di dalam kitab beliau ini wa dakhala fi dzalika al-imanu bi annahu qaribun min khalqihi kama qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي fi dunuwihi qaribun fi uluwihi. Beliau mengatakan rahimahullah dan masuk di dalam hal ini yaitu di dalam iman kepada Allah. Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman bahwasanya Allah qaribun min khalqihi. Beriman bahwa Allah dekat dari hambanya dekat dari makhluknya. Ini adalah termasuk konsekuensi iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Itu kita yakin dan beriman bahwasanya Allah karibun min khalqihi. Allah dekat dengan makhluknya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad anni tentang diriku fa inni qaribun maka sesungguhnya aku adalah dekat. Maka sesungguhnya aku adalah dekat. Dan ayat ini turun ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunajih am ba'idun Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Rabb kami yaitu Allah itu dekat sehingga kami bermunajah, yaitu berbicara dengan pelan, atau dia itu jauh sehingga kami harus memanggilnya?" Ini ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW. Bertanya, Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat, maka kami akan bermunajah. Ini maksud dengan munajah adalah berbicara dengan pelan-pelan, dengan lirih. Ataukah Allah Subhanahu wa taala itu jauh? Sehingga kami harus munadah, kami harus memanggilnya dengan suara yang keras ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sebentar kemudian diturunkan kepada beliau ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, itu apakah Allah jauh atau dekat? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah qaribun yaitu dekat. Dan ini menunjukkan di antara nama Allah adalah Al-Qarib dan bahwa di antara sifat Allah adalah Al-Qurb yaitu Allah dekat kepada makhluknya. Dan jadi maksud dekat di sini adalah dekat ilmunya. Itu Allah SWT mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Mendengar apa yang mereka ucapkan. Mengetahui ibadah yang mereka lakukan. Oleh karena itu setelahnya Allah mengatakan Ujibu budak da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Itu Allah mendengar doa orang yang berdoa kepada Allah dan Allah yujib. Yaitu Allah mengabulkan doa doa yang mereka panjatkan kepada Allah azza wajalla. ini menunjukkan di antara makna qurb di sini adalah ijabatul doa yaitu Allah SWT dekat dengan hambanya yaitu mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan dekat. Dan bukan yang dimaksud dengan dekat seperti yang dipahami oleh sebagian bahwasanya Allah di mana-mana atau zat Allah berada di mana-mana. Atau mengatakan bahwasanya zat Allah campur dengan zat makhluknya. Ta'ala Allah amma yasifun. Yang maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi maksud dengan qurb di sini adalah dekat yaitu Allah SWT mengetahui apa yang kita lakukan, mendengar doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadamu. Dan ini adalah dorongan bagi kita semua untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin bahwasanya Allah mendengar apa yang kita panjatkan dan mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Nah, seorang muslim semakin dia merasa fakir Semakin dia merasa membutuhkan kepada Allah SWT Maka akan semakin banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal Dan kita semua adalah fukara Antumul fukara'u ilallah Wahai manusia ya ayuhan nas Antumul fukara'u ilallah Wahai manusia Kalian semua adalah fakir kepada Allah SWT Sangat butuh kepada Allah Azza wa Jal Ya tidak ada detik atau satu detik dari umur kita kecuali kita butuh dengan rahmat Allah SWT. Semakin kita merasa butuh dengan Allah, maka Allah SWT akan semakin sayang dan semakin cinta kepada kita. Tapi semakin kita merasa tidak butuh, merasa dirinya lah yang bisa melakukan ini, melakukan, melakukan itu, tanpa ada bantuan dan kemudian dari Allah, maka Allah SWT akan murka kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Karena orang yang tidak berdoa dan tidak meminta kepada Allah seakan-akan dirinya yang bisa melakukan itu semua. Seakan-akan dirinya yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan sehingga dia tidak perlu meminta kepada Allah Azza wa Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkai orang tersebut, akan marah kepada orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya semakin kita meminta kepada Allah dan semakin sering kita meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin cinta kepada kepada diri kita. Dan para salaf mereka adalah contoh bagi kita semua yang mereka dahulu meminta kepada Allah SWT bahkan dalam perkara yang remeh menurut pandangan manusia meminta kepada Allah sampai dalam perkara yang kecil yang menurut kita adalah perkara yang remeh yang seperti misalnya putus tali tali e, sepatunya atau tali sandalnya ada di antara mereka yang meminta kepada Allah yang ketika terputus tali sepatunya atau tali sandalnya meminta kepada Allah supaya di supaya di, di diberikan misalnya sandal yang yang lain yang baru. ini adalah menurut sebagian manusia adalah perkara yang remeh. Ya, dan di dalam sebuah hadis Allah Swt mengatakan, "Kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Ya, wahai manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar. Kecuali orang yang aku berikan makan imuni ut'imkum. Maka adalah kalian meminta kepada aku makanan, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Ya, dalam keadaan lapar, maka adalah kita meminta kepada Allah makanan. Siapa di antara kita yang yang sering melakukan yang demikian? Ya, ketika kita dalam keadaan lapar, ketika kita dalam keadaan minum, ya seakan-akan kitalah yang bisa mendatangkan makanan tersebut kitalah yang bisa mendatangkan minuman tersebut. Ya padahal seandainya dia meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku makanan, ya Allah berikanlah aku minuman karena dia tahu bahasanya tidak mungkin dia bisa mendapatkan makanan dan minuman tersebut kecuali apabila dimudahkan oleh Allah. saya akan menambah keimanan dia. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia apabila kita sering minta Meskipun dia adalah orang kaya, maka dia lama-kelamaan akan marah. Jengkel kepada diri kita. Tetapi Allah SWT adalah maha kaya. Semakin kita sering meminta kepada Allah SWT, maka akan semakin Allah mencintai diri kita. Karena menunjukkan bahwasanya kita adalah benar-benar fakir, benar-benar butuh kepada Allah SWT. Sehingga sedikit-sedikit kita minta. Sedikit-sedikit kita berdoa dalam perkara yang sangat remeh sekalipun kita meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah termasuk ya kesempurnaan iman seseorang. Bahkan Allah SWT ya di dalam ayat yang lain Allah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Allah SWT mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, Uda'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku. Ini adalah perintah, uda'uni. Perintah kepada kita semua untuk meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kita untuk berdoa. Dan Allah mengatakan astajib ini saya aku akan memberikan ijabah kepada kalian. Dan ijabah di sini tidak harus diberikan apa yang kita minta. Karena Allah SWT lebih tahu tentang kebaikan diri kita daripada kita sendiri. Kadang kita meminta sesuatu dan di situ sebenarnya ada mudarat bagi diri kita. Kalau Allah ya kalau Allah mengendaki kepada diri kita kebaikan, maka Allah SWT yang tidak mengabulkan permintaan kita tetapi diberikan sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang di sana ada masalah bagi diri kita. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengabarkan tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa kecuali akan diberikan satu di antara tiga perkara. Yang tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah kecuali akan diberikan satu di antara tiga perkara. Dia pasti mendapatkan satu di antara tiga ini. Hanya tidak mungkin dia mendapatkan sesuatu yang kosong pasti dia mendapatkan satu di antara tiga ini. Yang pertama, mungkin dikabulkan doanya di dunia. Yang meminta ini dan dikabulkan doanya tersebut di dunia. Atau yang kedua, dihindarkan dari musibah yang semisal, yang sepadan. Ya, tidak dikabulkan permintaan tadi, tetapi oleh Allah diganti yang lain yaitu apa? Dihindarkan dari musibah yang semisal yang seharusnya misalnya keserempet ya, keserempet mobil yang kemudian karena doa yang dia panjatkan kemarin atau seminggu yang lalu dua minggu yang lalu akhirnya Allah swt hindarkan dia dari musibah lebih baik daripada daripada doa yang yang dia minta atau permintaan yang dia minta atau yang ketiga Allah swt akhirkan ya ijabah doa tersebut pada hari kiamat yaitu ketika kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah SWT, maka disitulah Allah SWT yang mengijabai doa kita. Jadi seorang muslim yang ketika berdoa kepada Allah tidak mungkin dia rugi. Pasti dia mendapatkan satu di antara tiga perkara ini. Mungkin dikabulkan doanya sesuai dengan permintaan dia. Atau yang kedua apa? Dihindarkan dari musibah. Dan siapa di antara kita yang ingin mendapatkan musibah? Atau yang ketiga, diakhirkan sampai hari kiamat. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan ya Rasulullah ya Rasulullah idzan nukthir ya Rasulullah kalau demikian kami akan memperbanyak doa kalau seorang muslim pasti mendapatkan satu di antara tiga perkara ini maka kami akan memperbanyak doa ya karena tidak, tidak eh, dia tidak akan rugi Ya, orang yang berdoa tidak akan rugi. Kalau demikian kami akan berbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu akbar." Ya, kalau kalian memperbanyak maka Allah akan lebih banyak, lebih banyak lagi. Dan ini menunjukkan rahmat yang luas dari Allah SWT kepada kita dan keutamaan bagi orang yang banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini atau ayat ini menunjukkan kepada kita tentang satu sifat yang harus kita yakini ini adalah termasuk beriman kepada Allah yaitu bahwasanya Allah qaribun min khalqihi Allah dekat dengan makhluknya dan yang dimaksud dengan dekat di sini adalah Allah mendengar apa yang mereka e, panjatkan berupa doa Allah mengijabai doa mereka nah kemudian setelahnya waqala an sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangannya yaitu leher hewan tunggangannya Ini beliau ucapkan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat sebagian sahabat radhiyallahu anhum yang saat itu sedang bepergian bersama beliau sallallahu alaihi wasallam mereka mengeraskan suaranya ketika berzikir mereka mengeraskan suaranya ketika berzikir di dalam sebagian riwayat disebutkan mereka mengucapkan Allahu akbar la ilaha illallah itu dengan suara yang keras kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuhan nas irba'u ala anfusikum Wahai manusia, hendaklah kalian menyayangi diri kalian. Lemah lembutnya lemah lembutlah kalian terhadap diri kalian. Ya karena mengeraskan suara tentunya ini memerlukan tenaga yang kuat. Oleh karena itu beliau mengatakan sayangi diri kalian, yaitu jangan kalian mengeraskan suara. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian kata beliau tidak sedang berdoa kepada zat yang asam. Asam artinya adalah tidak mendengar. Kalian ini sedang ya sedang berdoa bukan berdoa kepada zat yang yang tuli atau yang tidak mendengar. Wala ghaiban, demikian pula kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang ghaib, yang tidak melihat apa yang kalian kerjakan. Innama tad'una sami'an basira. Qariban. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada zat yang sami' yaitu yang maha mendengar. Yang mendengar apa yang kalian ucapkan. Oleh karena itu tidak perlu kalian mengeraskan suaranya. Demikian pula qariban dan dia adalah zat yang qarib yaitu zat yang dekat dengan hambanya. Ya oleh karena itu jangan kalian mengeraskan suaranya karena kalian sedang berdoa kepada zat yang sami'an qariban yang maha mendengar dan dia maha dekat. Melihat apa yang kalian kerjakan dan mendengar apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau mengatakan, Innaladzina tada'unahu Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya, yaitu Allah, akrobu ila ahadikum. Lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, min onuki rahilati daripada leher ya leher hewan tunggangannya yang lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher hewan tunggangannya. Dan ini menunjukkan bagaimana dekatnya Allah dengan makhluknya. Allah SWT mengetahui dimanapun kita berada ya dan mendengar apa yang kita ucapkan. Dan ini adalah dalil bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-qurb. yaitu dekat dengan hambanya dan harus kita tetapkan sifat ini untuk Allah Azza wa Jal sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya zikir dan juga doa ini pada asalnya diucapkan dengan apa? Dengan pelan, ya dengan lirih, ya bukan dengan mengeraskan suara. Jadi asalnya diucapkan zikrullah, demikian pula doa ini diucapkan dengan ya dengan pelan, dengan lirih karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang as-sami' yang Maha mendengar dan dia adalah zat yang al-qarib kecuali memang di sana disyariatkan untuk menguraskan, mengeraskan suara, maka dalam keadaan demikian kita disyariatkan untuk mengeraskan. Ya seperti misalnya talbiyah. Dia membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, maka ini disunahkan untuk dikeraskan bagi laki-laki. Ya maka dalam keadaan demikian yang afdal yang disunahkan adalah mengeraskan suara. Tapi pada asalnya yang namanya zikir dan juga doa ini diucapkan dengan apa? dengan pelan. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ma dzukira fil kitab wa sunnah min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluwihi wa fawqiyatihi. Dan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa qurbihi wa ma'iyatihi dekatnya Allah dan juga kebersamaan Allah. Ya apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa sifat qurb, dekatnya Allah dan juga kebersamaan Allah. Sifat qurb seperti yang tadi kita bacakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Menunjukkan bahasanya Allah dekat. Demikian pula ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya sebagaimana firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, la yunafi ma dzukira min 'uluwihi wa fawqiyatihi. Yang demikian tidak bertentangan, tidak bertolak belakang dengan ketinggian Allah ya dan juga ketinggian Allah. Ulu dan juga fawqiyah ini maknanya hampir sama. Dekatnya Allah dengan kita dan kebersamaan Allah dengan kita yaitu dengan ilmunya ini tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang dengan ketinggian Allah Azza wa dan juga fauqiyahnya. Jadi Allah Swt dekat dengan hambanya, dekat dengan makhluknya, melihat apa yang mereka kerjakan, mendengar apa yang mereka ucapkan dan Allah berada di atas. Dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dan kemarin yang kita sudah sebutkan ya ayat yang ada di dalam surat Al-Hadid yang bahwasanya Allah swt ketika menyebutkan Allah beristiwa di atas arsh dan Allah mengetahui apa yang yang eh, apa ke, ke dalam bumi, yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke atas yaitu ke, ke langit. Allah swt mengetahui semua itu. Dan Allah beristiwa di atas arsh. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada dan dia melihat apa yang kalian kerjakan. Ini dalam satu ayat Allah sebutkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi tingginya Allah ya bukan berarti Allah tidak tahu apa yang ada di bumi. Demikian pula kebersamaan Allah dengan kita yaitu dengan ilmunya bukan berarti Allah tidak berada di atas. Oleh karena itu beliau mengatakan ya apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah bahwa Allah dekat dengan kita dan Allah bersama kita ini tidak bertolak belakang, tidak bertolak belakang dan tidak bertentangan dengan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Karena yang ini adalah dalil yang hak Demikian pula ketinggian Allah juga memiliki dalil yang yang hak. Dua-duanya adalah dari Allah SWT dan tidak mungkin apa yang datang dari Allah ini saling bertentangan. Jadi keduanya harus kita imani bahwasanya Allah SWT berada di atas, beristiwa di atas arsh dan Allah SWT mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi fi jami'i nu'utihi karena sesungguhnya Allah subhanahu tidak ada yang serupa dengan dia di dalam seluruh sifat-sifatnya ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengan dia di dalam seluruh sifat-sifatnya wa huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi dan dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah aliyun fi dunuwihi Allah maha tinggi di dalam kedekatannya Ya Allah aliyun fi dunuwihi artinya adalah Allah Maha Tinggi di dalam kedekatannya. Allah Maha Tinggi di atas arus dan istiwa berada, ber, eh, istiwa di atas arusnya dan Allah adalah Maha Tinggi Al-Aliyul A'la dan Allah dekat dengan kita. Yaitu Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, mendengar apa yang kita ucapkan dan mengetahui melihat apa yang kita kerjakan. Qaribun fi dan Allah itu maha dekat di dalam ketinggiannya. Jadi Allah dekat dengan kita dan Allah SWT berada di atas arsh, Allah SWT berada di atas di, di ketinggiannya. Ini adalah uh, keyakinan seorang muslim yang bahwasanya di antara kesempurnaan dan di antara keimanan dia kepada Allah SWT adalah meyakini bahwasanya Allah qaribun. Ya Allah SWT dekat dengan hamba-hambanya mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan rahimahullah wa minal imani bihi wa bi kutubihi al imanu bi anna bi anna al qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Beliau mengatakan dan termasuk beriman kepada Allah. Wa minal imani bihi termasuk iman kepada Allah. Ya iman kepada Allah seperti yang sudah kita sampaikan, ini adalah aslul usul. Ini adalah fondasi yang paling fondasi. Ya, di antara beriman kepada Allah, demikian pula di antara beriman dengan kitab-kitabnya. Ya, beriman dengan kitab ini juga termasuk rukun iman. Yang tidak sempurna dan tidak sah iman seseorang kecuali beriman dengan rukun iman ini. Allah mengatakan aman ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya wa kutubihi dan juga beriman dengan kitab-kitabnya. Demikian pula Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal kitab itu beriman dengan kitab-kitab Allah azza wajalla beliau mengatakan di antara beriman dengan Allah dan juga beriman dengan kitabnya adalah al-imanu bi anna al-qur'ana kalamullah beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini dan dia bukan kalamul makhluk. Ya, ke Al-Qur'an ini bukan ucapan manusia. Ya termasuk keyakinan kita, ya termasuk iman kita kepada Allah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah adalah firman Allah dan termasuk beriman dengan kitabnya adalah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Artinya bukan ucapan manusia. Atau ucapan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan ucapan malaikat Jibril, bukan ucapan manusia yang lain. Tetapi dia adalah kalamullah. Harus kita yakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dan dalilnya banyak. Di antaranya di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan, Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah mengatakan, dan apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, meminta keamanan kepada dirimu wahai Muhammad, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah maka hendaklah engkau berikan berikan perlindungan kepada orang tersebut. Berikan perlindungan kepada orang musyrik yang meminta perlindungan tadi, fa'ajirhu maka berilah dia perlindungan, berilah dia keamanan hatta yasma'a kalamullah Allah sehingga dia mendengar kalam Allah. Sehingga dia mendengar firman Allah. ini. maksud dengan firman Allah di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah yaitu ucapan Allah Al-Qur'an yang dibaca mungkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dibaca oleh sebagian sahabat membacakan kepada orang musyrik tersebut. Yang membaca siapa? Yang membaca adalah manusia, tetapi yang dibaca adalah kalamullah. Ya, mungkin yang membaca adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang di antara sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang beliau baca atau yang dibaca oleh salah seorang sahabatnya dan didengar oleh orang musyrik tersebut adalah kalamullah. Ya Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah sampai dia mendengar kalamullah. Dan ini menunjukkan bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan dia bukan kalam al-makhluk. Ya, dan di dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eh, di dalam sebuah asar, eh, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada orang-orang musyrikin, ya ketika beliau mendapatkan ujian yang berat dari um, um, kaum Quraisy itu kaum beliau dihalangi untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Maka beliau saw yang berkata kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah yang mereka dari kaum yang berbeda, dari kabilah yang berbeda, meminta ia kepada mereka atau menawarkan kepada mereka untuk membantu beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan Al-Qur'an. Ya, beliau mengatakan kepada manusia yang saat itu masih musyrikin, beliau mengatakan ala yahmiluni ahadikum ala yahmiluni ahadukum ila qaumihi hatta uballigha kalam rabbi Ya beliau mengatakan, apakah tidak ada salah seorang di antara kalian yang membawa diriku kepada kaumnya sehingga aku menyampaikan kalam Rabbi, sehingga aku menyampaikan kalam Rabbku, yaitu apa? Al-Qur'an. Ini beliau ucapkan kepada orang-orang musyrikin yang saat itu ada di antara mereka yang datang dari luar Mekah. Ya, beliau mengatakan dan menawarkan kepada mereka tidak adakah di antara kalian yang mau membawa diriku kepada kaumnya sehingga aku bisa menyampaikan kalam Rabbi yaitu menyampaikan kalam Allah dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang beliau sampaikan kepada kita adalah kalamullah bukan kalam beliau dan juga bukan kalam Jibril atau kalam manusia ini adalah kalamullah ya adakah di antara kalian yang membawa diriku kepada kaumnya sehingga aku menyampaikan kalam Allah fa inna quraisyan yamna'unani an uballigha kalam rabbi karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan firman Allah. Ini juga dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan kalamul makhluk. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya beliau ketika membaca awal dari surat Ar-Rum Alif Lam Mim ghulibatir Rum Ya ketika membaca ayat ini Maka sebagian orang-orang Quraisy Berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq "Kalamu hadha Am kalamu sahibik Kalamu hadha Am kalamu sahibik Yang kamu baca ini Yaitu alif lam mim Ghulibatir rum Yang kamu baca ini ucapanmu atau ucapan temanmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh orang-orang Quraisy kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika dia membaca firman Allah yang ada di awal surat Ar-Rum. Ya, yang isinya adalah bahwasanya orang-orang Romawi akan kalah. Itu akan dikalahkan oleh orang-orang Persia. Maka orang-orang atau sebagian Quraisy mengatakan yang kamu baca ini adalah ucapanmu atau ucapan saudaramu atau ucapan temanmu yaitu Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, "Laisa bikalami wala bikalami sahibi bi, bi, wala bikalami sahibi walakinnahu kalamullah." Beliau mengatakan, "Ini bukan ucapanku dan bukan ucapan uh, temanku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini adalah kalamullah. Ini adalah firman Allah." Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kalam, yang namanya ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Yang pertama kali mengucapkan karena firman Allah yaitu Al-Qur'an maka yang mengucapkan pertama kali adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun Nabi Muhammad SAW demikian pula Abu Bakar As-Siddiq maka beliau berdua membaca kalamullah disampaikan kepada orang lain. Tapi kalamnya adalah kalamullah. Nabi disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah. Keyakinan seorang Muslim sekali lagi, ya kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, maka tidak dinamakan beriman sampai dia mengatakan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan ucapan manusia. Dan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia, maka dia meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, karena orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy mereka mengatakan, "In hadza illa qaulul bashar." Tidaklah ini yaitu Al-Quran kecuali ucapan manusia. Ini menunjukkan bahasanya keyakinan orang-orang musyrikin, itu orang-orang Quraisy mereka meyakini bahasanya Al-Quran adalah adalah ucapan manusia. Ini adalah kesombongan mereka padahal mereka tahu bahasanya Al-Qur'an ini ya bukan ya tidak mungkin yang muncul atau tidak mungkin diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka mengenal tentang bahasa Arab. Ya mengenal syair-syair. Ya, mereka mengenal bisa membedakan antara ucapan manusia dengan ucapan selain manusia. Padahal ya di dalam hati mereka mereka meyakini atau mengetahui bahwasanya ini ini bukan ucapan Muhammad. Ya, tetapi ini adalah ucapan dan firman Allah Azza wa Jalla. Tapi kesombongan mereka ya yang ada di dalam hati mereka sehingga mereka mengucapkan mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Ini adalah kesombongan orang-orang musyrikin. Baik. Kemudian setelah itu munazzalun. Al-Quran itu munazzal, yaitu diturunkan. Diturunkan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan dalil di dalam Al-Quran bahasanya Al-Quran ini turun dari Allah SWT Dalil yang banyak Di antaranya adalah firman Allah Inna anzalnahu fi laylatil qadr Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Pada malam Lailatul Qadr Ini menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah munazzal Al-Quran itu diturunkan dari Allah SWT dan bukan ucapan manusia. Dia adalah munazzal, dia adalah diturunkan dari Allah SWT. Dan Allah mengatakan tanzilul kitab. Diturunkannya Alkitab atau penurunan Alkitab. Dan ini juga menunjukkan bahasanya Al-Quran diturunkan. Dan Allah mengatakan, Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bilhaq katakanlah diturunkan Al-Quran tersebut oleh Ruhul Kudus yaitu Jibril ya turun dari Allah SWT membawa kalamullah Kul nazzalahu Ruhul Kudusi min Rabbika bil hak. dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah munazzal diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu ghairu makhluk dan bahwasanya Al-Quran adalah ghairu makhluk bukan diciptakan ini adalah bantahan bagi sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ada sebagian yang beri, yang dia intisab dan menisbahkan dirinya kepada agama Islam tetapi dia meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang salah dan bertentangan dengan Al-Qur'an demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an ghairu makhluk. Al-Quran itu tidak diciptakan. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat diantara sifat-sifat Allah Azza wa Jal Dan sifat Allah bukan makhluk Allah. Sifat Allah ini bukan makhluk Allah. Jadi keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ini adalah keyakinan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Quran. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW Wasallam. Dan diantara dalil yang menunjukkan demikian ya Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah Allah azizun hakim ya seandainya pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi aklam yaitu menjadi pena-pena dan lautan ini menjadi tintanya ditambah lagi dengan tujuh lautan yang lain. Yang seandainya lautan menjadi tinta dan pohon-pohon yang ada di bumi yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Ya, ini digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Ma nafidat kalimatullah. saya tidak akan habis, tidak akan punah kalimat-kalimat Allah. Ya, ini menunjukkan bahasanya kalimat Allah adalah sifat Allah Swt. Karena seandainya kalimat Allah di sini adalah makhluk, ya seandainya kalamullah adalah makhluk, niscaya yang namanya makhluk akan binasa. Yang namanya makhluk akan punah. Ya, tetapi Allah mengatakan di sini mana fidat Allah tidak akan habis kalimat Allah. Ya, menunjukkan bahwasanya kalimat Allah bukan makhluk. Ya, adapun makhluk seandainya itu makhluk niscaya akan akan punah dan juga akan binasa. Karena Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya semua yang ada di permukaan bumi ini akan fan yaitu akan binasa. Semua makhluk akan binasa. Jadi firman Allah manafidat kalimatullah yang tidak akan habis dan tidak akan punah kalimat Allah menunjukkan bahwasanya kalimat Allah adalah sifat Allah, dia bukan makhluk. Ya, demikian pula di antara yang menunjukkan demikian yang menunjukkan bahasanya Al-Qur'an adalah ghairu makhluk bukan makhluk adalah sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qaulah. Ya, dari Qaulah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nazala manzilan فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره ذلك حتى يرتحل من منزله ذلك لا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang turun ke sebuah tempat artinya singgah di sebuah tempat tempat mana saja Kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia membaca doa ini. Yaitu mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat yang sempurna min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Jadi singgah di sebuah tempat ya misalnya singgah ke sebuah hotel misalnya atau singgah di sebuah rumah hanya tempat yang baru atau singgah di sebuah tempat di gurun pasir kemudian dia membaca doa ini berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang dia ciptakan kalau dia membaca doa ini lam yadurrahu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak akan dimudoroti dengan sesuatu apapun. Beliau mengatakan lam yadurrahu syai, tidak akan dimudoroti oleh sesuatu apapun. Tidak akan ada yang memudoroti dia. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dan ini menunjukkan keutamaan membaca doa ini. Ya, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan hadis ini sahih. Beliau mengatakan mengabarkan kalau kita membaca doa ini ketika kita singgah di sebuah tempat maka kita tidak akan dimudarati oleh sesuatu apapun baik itu yang berupa hewan atau berupa manusia atau berupa jin ya tidak akan diganggu dan tidak akan dimudarati oleh sesuatu apapun apabila kita membaca doa ini dan ini menunjukkan tentang keutamaan membaca, membaca doa terutama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "A'udzu bikalimatillahi tammah." Aku berlindung dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah. Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Menunjukkan bahwasanya kalimat Allah ini adalah sifat Allah. Seandainya kalimat Allah adalah makhluk, maka tidak boleh kita berlindung kepada makhluk. Ya, kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammas. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dan kita mengetahui bahwasanya berlindung dengan makhluk ini syirik. Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia yaitu Allah. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbul Falak. Rabbnya waktu subuh yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita berlindung dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Menunjukkan bahwasanya kalimat Allah bukan makhluk. Seandainya kalimat Allah adalah makhluk, nih saya tidak boleh kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi sifat Allah itu kalamullah ini adalah sifat Allah dan sifat Allah bukan bukan makhluk. Ya, ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya mereka meyakini ya kalamullah ini adalah ghairu makhluk. Dia adalah kalamullah dan bukan makhluk, bukan diciptakan oleh bukan diciptakan oleh Allah. Ya, dia adalah sifat Allah. Dia adalah sifat dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya lah mulai yaitu Al-Quran ini yang yang dimulai dari Allah. Maksudnya adalah muncul dari Allah SWT. Dialah yang berbicara, huwal mutakallim. Dialah Allah SWT yang berbicara dengan kalamnya, dengan kalamullah. Minhu bada'a darinya lah mulai, wa ilaihi ya'ud. Dan akan kembali kepada Allah SWT. Ya Al-Quran dari Allah asalnya dan dia akan kembali kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Ya keadaan manusia di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Ya, bahwasanya kelak ia akan diambil kalamullah dari permukaan bumi sehingga tidak tersisa di di bumi ini satu ayat pun dari Al-Qur'an. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam yadrusul islamu kama yadrusu washyu at-taub. Islam ini lama kelamaan akan pudar sebagaimana pudarnya corak yang ada di kain atau di dalam pakaian. Ya pakaian itu semakin lama semakin pudar. Ya Islam juga demikian. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sedekah. Sehingga kelak tidak akan diketahui apa itu puasa. Orang tidak mengetahui ibadah puasa. Apa itu puasa? Wala salatun demikian pula mereka tidak mengetahui apa itu salat. Ya, semakin pudar Islam ditinggalkan sehingga saat itu manusia tidak mengenal apa itu puasa, apa itu salat. Wala nusukun demikian pula tidak tahu nusuk. Ini maksud dengan nusuk di sini adalah manasikul haji dan juga umrah. Tidak mengetahui tentang ibadah haji dan tidak mengenal apa itu umrah. Mereka berpaling dari agama Allah, tidak mengenal tidak mengenal ibadah-ibadah ini. Wala sadaqatun, demikian pula tidak tahu apa yang dinamakan dengan sedekah. Ini keadaan ya umat di akhir zaman. Kemudian beliau mengatakan wala yusra ala kitabillahi azza wajalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Kemudian beliau mengatakan dan sungguh akan diambil Al-Quran yaitu kitabullah filailah dalam satu malam sehingga tidak akan tersisa di permukaan bumi ini satu pun dari ayat Allah Azza wa Jal. Ya tidak akan tersisa di permukaan bumi ini satu pun dari ayat Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Qur'an akan kembali kepada Allah swt Ini yang dimaknai oleh sebagian ulama. Nah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Kemudian beliau mengatakan wa Allah takallama bihi haqiqah. Dan sesungguhnya Allah akan berbicara, sesungguhnya Allah berbicara dengan kalamnya itu dengan Al-Qur'an haqiqah, dengan hakikat. Ini adalah bantahan kepada sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah Allah tetapi majaz. Ya, itu adalah majaz. Ya, yang benar bahwasanya itu adalah kalam Allah berbicara dengan Al-Quran hakikatan dengan hakikatnya, bukan hanya sekedar majaz. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi dan bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini adalah Allah ini adalah firman Allah hakikatan dengan sebenarnya la kalamu ghairi dan itu bukan ucapan selainnya. Inilah e, akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang kalamullah. Bahwasanya ini adalah kalamullah yang diturunkan dari Allah SWT dan dia adalah ghairul makhluk, ia bukan makhluk, berasal dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah dan Allah berbicara dengan hakikat. Ya ini adalah benar-benar kala kalamullah bukan majaz. Wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Kemudian beliau mengatakan dan tidak boleh mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah hikayah an kalamillah. Ada yang mengatakan, ya ada sebuah ya aliran yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah hikayah an kalamillah. Ya kalau kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, hatta yasma'a kalamullah. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi saw, hatta ubaligha kalam Rabbi Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ada sebagian aliran yang mengatakan Al-Quran adalah hikayah an kalamillah. Ini adalah hikayah dari kalamullah. Mereka mengatakan yang dinamakan dengan kalamullah adalah kalamu nafsi. Yaitu yang ada di dalam diri Allah. Itulah yang dinamakan dengan kalamullah. Adapun yang kita baca Al-Quran mereka mengatakan ini adalah hikayah an kalamillah. Ini adalah hikayat dari kalamullah. Yang mengatakan bahasanya kalamullah itu adalah yang ada di dalam diri Allah. Adapun Al-Quran maka ini adalah hikayah dari kalamullah. Ini adalah kalam yang batil yang bertentangan dengan Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Bukan hikayah an kalamillah. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan hikayah an kalamillah. Kemudian beliau mengatakan aw ibaratun anhu atau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ibarat dari kalamullah. Ini aliran yang lain. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ibarat dari kalamullah. Ya, ibarat dari kalamullah. Kalau aliran yang pertama tadi itu di diikuti dan diyakini oleh kullabiyah mengatakan bahasanya Al-Quran adalah hikayah an kalamillah. Adapun eh, ada aliran yang lain yang mereka mengatakan bahasanya Al-Quran adalah adalah ibarah an kalamillah. Dan keduanya adalah ucapan yang salah dan pendapat yang tidak benar. Dan yang benar seperti yang tadi kita ulang-ulang bahwasanya Al-Quran adalah adalah kalamullah. Tidak kita katakan dia ibarat dan tidak kita katakan bahwasanya dia adalah hikayah. Tapi kita katakan sebagaimana yang Allah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dan apa yang ada di dalam jiwa ini tidak dinamakan dengan kalam. Tidak dinamakan dengan apa? Kalam. Tidak dinamakan dengan ucapan. Oleh karena itu orang yang bisu meskipun di dalam hatinya ada ucapan, ada perkara yang ingin dia sampaikan, maka tidak kita katakan bahwasanya dia berbicara. Kita katakan dia adalah orang yang bisu. Meskipun di dalam hatinya ada pembicaraan. Tidak katakan tidak kita katakan bahwasanya dia adalah mutakallim. Tapi kita katakan dia adalah orang yang bisu karena yang namanya ucapan itu adalah lafaz sekaligus makna. Ya ucapan atau kalam itu e, lafaz sekaligus apa? Sekaligus makna. Seandainya seseorang menyimpan ucapan di sini, ya dan tidak dia ucapkan maka tidak kita katakan dia berbicara. Adapun orang yang mengatakan bahasanya Al-Qur'an adalah hikayah an kalamillah atau ibarat an kalamillah, mereka meyakini bahasanya ya yang namanya kalamullah adalah apa yang ada di dalam diri Allah Azza wa Adapun yang tertulis di dalam Al-Qur'an yang kita dengarkan dari orang yang membaca Al-Qur'an maka itu bukan kalamullah mereka mengatakan itu adalah ibarat atau hikayah untuk kalamullah. Dan ini adalah ucapan yang batin. Kemudian beliau mengatakan bal idza qara'ahu nas aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidzalika an ayyakuna yakuna kalamullah haqiqatan. Kemudian beliau mengatakan bahkan apabila manusia membaca Al-Qur'an seperti yang kita lakukan au katabuhu fil masahif atau mereka tulis di dalam mushaf-mushaf. Lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalam kalamullahi haqiqah. Yang demikian tidak mengeluarkan Al-Qur'an dari kalamullah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya dengan suara kita, suaranya adalah suara kita. Tetapi yang kita baca kalam siapa? Kalamullah. Demikian pula kalau kita menulis misalnya alhamdulillahirabbil alamin atau menulis Al-Fatihah. Yang menulis siapa? Kita makhluk. Yang kita gunakan untuk menulis bolpen. Bolpen dan juga tintanya dan juga kertasnya adalah makhluk. Tapi yang sedang kita tulis adalah kalamullah. Jadi baik yang dibaca oleh manusia maupun yang kita tulis maka itu semua adalah kalamullahi haqiqatan. Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu ila ila man qalahu muballighan muaddiyan. Karena sesungguhnya yang namanya ucapan itu disandarkan secara hakikat kepada orang yang menyampaikan pertama kali. Jadi yang namanya ucapkan disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali. Bukan kepada orang yang menyampaikan dan juga menunaikan. Misalnya, Nabi SAW pernah mengatakan, Innamal a'malu bin niat. Saya sampaikan ini kepada bapak-bapak sekalian. Saya katakan, ini innamal a'malu binniyah. Ini kalam siapa? Kalam saya atau kalam Rasulullah? Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya sekedar apa? Menyampaikan kalam Rasul kepada bapak-bapak sekalian. Makanya beliau mengatakan karena sesungguhnya ucapan itu disandarkan kepada yang mengatakan pertama kali. Dan yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Quran juga demikian. Yang mengatakan pertama kali Al-Quran berasal dari siapa? Dari Allah SWT. Sehingga yang kita baca ketika kita mengatakan atau membaca Al-Fatihah kita katakan kita sedang membaca kalamullah. Ya kita hanya sekedar menyampaikan, kita hanya sekedar membaca. Yang kita baca, yang kita sampaikan adalah adalah kalamullah. La ilaman qalahu muballighan muaddian bukan disandarkan kepada yang menyampaikan atau menunaikan ucapan tersebut. Nah, baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bagi yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas dan disampaikan ke depan. Nah. Allah طالب علم اندونيسي اعطيه رقمه حتى يتواصل معك يعني تعلمه شيء من الدين وكذا تاخذ رقمه هو مرتاح سبحان الله يحب الصلاه وحتى بدا يحفظ شيء من القران هذا رقمه؟ أصل رقمه؟ jamaah yang membaca doa ketika tawaf dengan suara yang keras. Bagaimana hukumnya? Disyariatkan adalah kita membaca doa dengan pelan, seperti yang tadi kita sebutkan. Termasuk diantaranya ketika tawaf, maka apabila seorang yang tawaf ingin berzikir, yang demikian pula ingin berdoa, maka dia melirikkan suaranya dan tidak mengeraskan suaranya. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian ya yang e, jamaah yang tawaf ada di antara mereka yang mengangkat yang seorang pemimpin kemudian dia mengeraskan suaranya kemudian diikuti oleh yang lain ini khilaf sunnah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW kalau niat kita adalah ingin mengajari maka kita ajari sebelum tawaf kita ajari mereka kalau memang ingin menunjukkan doa yang disunahkan doa yang baik yang dibaca ketika tawaf kita ajarkan sebelum kita tawaf. Kemudian ketika tawaf kita membaca sendiri-sendiri. Adapun mengangkat seorang pemimpin, kemudian dia mengeraskan suara, kemudian diikuti oleh yang lain, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian yang kedua juga mengganggu orang lain. Karena orang lain juga datang ke sini dalam rangka untuk beribadah. Dia juga, juga ingin khusyuk sebagaimana kita ingin khusyuk. Ya, oleh karena itu yang sunnah adalah kita melirihkan suara kita dan yang demikian lebih khusyuk bagi ibadah kita. Allah taala a'lam. Apakah ada sunnah salat di Hijr Ismail? Apabila seseorang ingin salat di Hijr Ismail maka diperbolehkan. Dan orang yang salat di Hijr Ismail berarti dia telah salat di dalam Ka'bah. Berarti dia telah salat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail ini adalah bagian dari Baitullah. Ini adalah bagian dari rumah Allah. Kenapa tidak dibangun? Ceritanya karena dahulu orang-orang Quraisy mereka pernah memperbaharui, merenovasi Ka'bah. Kemudian saat itu mereka bersepakat, bertekad untuk tidak membangun Ka'bah kecuali dengan harta yang mereka yakin itu halal. Yang mereka bertekad untuk membangun Ka'bah ya dengan harta yang mereka yakin itu halal. Ketika mereka mengumpulkan ya ternyata harta tersebut tidak cukup untuk membangun seluruh Ka'bah. Ya untuk merenovasi seluruh bangunan yang mereka mampu seperti yang kita lihat. Ya sehingga sisanya dibiarkan oleh mereka dan inilah yang dinamakan dengan al-hijr. Adapun penamaan hijr Ismail ini saya tidak tahu yang dalilnya, tapi e, yang benar ini adalah hijr. Ini adalah hijr. Adapun tambahan Ismail maka saya tidak tahu dalilnya. Jadi orang yang sholat di dalamnya berarti dia telah sholat di dalam Ka'bah. Misalnya itu eh, Aisyah radhiallahu anha ketika beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk sholat di dalam Ka'bah, maka beliau menyuruh Aisyah untuk sholat di dalam Hijr Ismail. Karena orang yang sholat di Hijr Ismail berarti dia telah sholat di dalam di dalam Ka'bah. Adapun keutamaan khusus maka saya tidak tahu dalilnya. Ya apakah di sana ada keutamaan khusus ya Eh, pahala tertentu, ganjaran tertentu bagi orang yang sholat di sana. Wallahu taala a'lam. Karena yang namanya fadl atau fadilah keutamaan ini tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan dalil yang yang sahih. Jadi kita katakan orang yang sholat di Hijaz Ismail berarti dia sholat di dalam Ka'bah dan kita tidak mengetahui tentang eh, keutamaan atau ganjaran khusus bagi orang yang sholat di sana. Bagaimana hukum orang yang tawaf kemudian mencium hajar aswad apakah batal atau termasuk larangan ihram mengingat ada yang mengatakan hajar aswad telah diberi wangi-wangian. Kita disunahkan untuk yang melakukan e, mencium hajar aswad setiap putaran dari tawaf kita. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Yang beliau SAW Alaihi Wasallam mencium hajar aswad dan termasuk sunanul umrah atau sunanul tawaf yang disunahkan ketika tawaf adalah mencium hajar aswad setiap putaran. Dan ini hukumnya sunnah. Bukan sebuah kewajiban. Kalau kita dimudahkan untuk mencium hajar aswad, maka kita menciumnya. Kalau tidak mampu, maka kita mengusap hajar aswad dengan dengan tangan kita. Ya, kemudian kita mencium tangan kita tersebut. Kalau tidak mampu, maka kita memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat dari jauh kepada hajar aswad. Inilah yang datang dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. Dan maksud dari mencium Hajar Aswad adalah mengikuti sunnah beliau. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau adalah khalifah yang kedua yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ketika beliau sedang dalam keadaan tawaf dan bersama beliau manusia yang banyak. Beliau mengatakan ketika beliau mencium Hajar Aswad, itu tawaf dan beliau mencium Hajar Aswad, ya beliau mengatakan dengan suara yang lantang, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltu." Beliau mengatakan, "Sungguh aku tahu, sungguh aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu la tadurru wa la tanfa' yang tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, ini saya aku tidak akan mencium. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita mencium Hajar Aswad tujuannya adalah untuk apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau dahulu mencium, maka kita mencium Hajar Aswad. Inilah tujuan kita mencium bukan maksudnya adalah untuk bertabarruk, mencari barokah katanya, itu dengan mencium hajar aswad. Ini adalah tujuan yang salah. Yang tujuan yang benar sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau dahulu Rasulullah SAW tidak mencium, maka kita juga tidak akan menciumnya. Ya ini menunjukkan bahwa saya mencium wajar aswad adalah al-ittiba yaitu mengikuti sunnah beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dikatakan di sini ada yang mengatakan hajar aswad telah diberi wangi-wangian. Ini perlu keyakinan. Yang tidak bisa keyakinan dihilangkan dengan keragu keragu-raguan. Ya al, al yaqinu la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keragu-raguan. Dan memang benar, ya orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh dia memakai minyak wangi. Baik di dalam pakaiannya maupun di dalam badannya. Tidak boleh dia memakai ummi wangi dan ini adalah sesuatu yang dilarang ketika ihram. Ya, adapun yang disampaikan di sini apakah dia diberikan minyak eh, wangi-wangian, itu hajar aswad diberi wangi-wangian, maka ini perlu keyakinan tidak cukup hanya sekedar persangkaan semata. Allah taala a'lam. Allah mendengar semua doa kita. Bahkan bisikan hati kita. Iya, Allah SWT mengetahui ya'lamu ma fi sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Dan juga apa yang dia ucapkan. Dalam literatur lain dijelaskan juga tentang waktu dan tempat mustajab di dalam berdoa. Contohnya antara adzan dan iqamah dan di multazam. Di Madinah tempat mustajab di Raudhah bagaimana multazam? Ya Raudhah ini bukan termasuk ya tempat yang mustajab. Dan tidak ada dalil di sana bahwasanya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah adalah tempat yang mustajab. Yang beliau kabarkan bahwasanya tempat tersebut adalah taman di antara taman-taman surga. Tapi beliau tidak mengabarkan bahwasanya itu adalah tempat yang mustajab. Jadi tidak boleh kita meyakini sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Nabi SAW. Kita yakini sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Ini adalah taman di antara taman-taman surga. Adapun mengatakan itu adalah tempat yang mustajab maka ini perlu dalil yang lain. Allah taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.